Melanjutkan kajian kitab Tazkiyatun Nufus dan kita masih membahas tentang salah satu di antara yang bisa memberikan manfaat kepada hati membuat hati kita hidup dan merupakan menu hati yang jangan sampai kita lupakan yaitu zikrullah wa tilawatul Quran, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni azkurkum washkuruli wa la takfurun." Ingatlah kalian kepadaku, maka aku akan ingat kepada kalian dan bersyukurlah, jangan kalian mengingkari dan mengkufuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين Ingatlah kepada Allah, ingatlah kepada Rabbmu di dalam dirimu dengan tadarru wa khifah, dengan takut kepada Allah dan dengan sembunyi-sembunyi, tidak menampakkan, tidak menjaharkan dari perkataan di waktu pagi dan waktu sore hari. Dan janganlah kalian engkau menjadi orang-orang yang lalai dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian besar keutamaan berzikir kepada Allah dan sangat banyak kalau kita sebutkan di antaranya orang yang berzikir membuat hatinya lembut, membuat hatinya tenang. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah dengan berzikir kepada Allah, maka hati menjadi tenang. Dan orang yang berzikir para jamaah seperti orang yang hidup dan orang mati dengan yang dibandingkan dengan orang yang nggak mau berzikir sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbah masalul hayyi wa masalul hayyi wal mayyit. Rawahul Bukhari wa Muslim. Permisalan orang yang senantiasa berzikir kepada Allah dan orang yang tidak mau berzikir kepada Allah maka seperti orang hidup perbandingannya dan perbedaannya seperti orang hidup dan orang mati. Hadis sahih dari dari Abi Musa Al-Asy'ari riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ayol ikhwah, pendengar roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan pembahasan dari zikir pagi dan petang. Karena kita ambil zikir pagi dan petang ini, betapa banyak manfaat dan faidah yang bisa kita ambil sehingga perlu kita memahami ketika kita membaca zikir-zikir tersebut apa yang terdapat pemahaman yang terkandung di balik zikir-zikir tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan zikir kepada kita diantaranya adalah asbahna ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, wa ala dini nabiyina Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam, wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Dan kalau sore hari kita membacanya, amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa muslima wa makana minal musyrikin. Hadis ini dari sahabi Al-Jalil Abdurrahman bin Abi Abzai radhiyallahu anhu dan hadis tersebut sahih disahihkan oleh Syalbani dalam Sahihul Jami riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Sunni, Ibnu Sunni. Artinya adalah pada pagi hari kami berada di atas fitrah Islam, yaitu di atas dinul haq, di atas agama yang hak dan kadang-kadang al-fitrah bi makna as-sunnah. Wa qad al-fitrah bi makna as-sunnah. Kadang ada riwayat mengatakan makna fitrah di sini adalah sunnah, bahwa kita di pagi hari atau di sore hari berada di atas agama yang hak yaitu al-Islam. Dan di atas kalimatul ikhlas. Yang dimaksud dengan kalimatul ikhlas adalah kalimatul syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaitu kita berada di atas kalimat tauhid, menyatakan bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan kita mengakui Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hambanya dan sebagai rasulnya dan kita juga berada di atas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan bahwa kita berada di atas Islam dan juga di atas millahnya Abina Ibrahim yaitu ayah kita Nabi Ibrahim alaihi salam di mana beliau adalah orang yang hanif, orang yang bertauhid, mentauhidkan Allah dan jauh dari perbuatan syirik dan beliau berdoa kepada Allah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman Wajadubni wa baniya an na'budal asnam ya Allah jauhkan aku dan anakku dari menyembah berhala itulah agama Ibrahim yaitu agama tauhid wa ma kana minal musyrikin dan dia tidak termasuk orang-orang yang musyrik maka di sini kita perhatikan kita menyatakan diri bahwa di pagi hari atau di sore hari kita berada di atas Islam, di atas agama al-haq, di atas agama Allah yang hak, di atas kemurnian dan kesucian Islam. Maka bagi seorang yang menyatakan dirinya seperti itu, tentu saja konsekuensi yang harus dilakukan adalah istislam, yaitu mengakui kebenaran agama Islam ini, jangan mencari agama selain agama Islam. وَمَا يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَا فلا يُقْبَلَ مِنْ Barang siapa yang mencari agama selain Islam maka tidak akan diterima. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah agama Islam. Dan sebagai orang yang menyatakan dirinya berada di atas kemurnian Islam, berada di atas sunnah, maka dia wajib untuk istislam. Al-istislam yaitu untuk pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala pasrah kepada hukum-hukum Allah, pasrah kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka kana lil mu'minin wala mu'minatin idza Allah wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyara min amrihim." Enggak pantas bagi seorang beriman, laki atau perempuan apabila Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya memutuskan perkara, maka dia kemudian dia memilih yang lainnya. Sesungguhnya orang Islam, orang beriman adalah ketika diajak kepada Allah dan Rasulnya untuk menghukum di antara mereka, mereka mengatakan sami'na wa ta'na. Inna ma kana qala al-mu'minin. Idza inna ma kana qala al-mu'minin idza du'a ila Allah wa rasuluhu liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ta'na. Sesungguhnya perkataan orang beriman apabila diajak kepada Allah dan Rasulnya agar mereka menghukumi di antara mereka perkataannya adalah kami mendengar dan kami taat. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, di dalam kita menyatakan diri di pagi hari atau di sore hari kita berada di atas Islam, di atas sunnah, maka ini sebuah pernyataan yang sangat agung dan ini mengandung konsekuensi kita menerima Islam ini sebagai aturan kita. Demikian juga berada di atas kalimat ikhlas, yaitu di atas kalimat tauhid, pernyataan tidak ada sesembahan yang berada sembah selain Allah, pernyataan bahwa kita mengakui Muhammad adalah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan hamba Allah, nabi terakhir dan kita mengikuti sunnahnya. Demikian juga kita mengakui berada di atas milahnya Nabi Ibrahim yaitu di atas tauhid karena Nabi Ibrahim merupakan imamul hunafa maka kita konsekuensinya menjauhi perbuatan-perbuatan kesyirikan. Jangan sampai kita hanya mengucapkan perkataan dengan seperti itu lalu kita jauh dari perbuatan kita Jauh dari sunnah ketika kita menyatakan cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jauh dari tauhid ketika kita menyatakan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala hanya sesembahan kita dan kita mengingkari yang lainnya. Maka konsekuensi dari ini sangat besar sekali. Tidak bisa dikatakan benar tauhid seseorang sampai terdapat dua rukun yaitu al-isbat wan nafi menetapkan dan juga meniadakan. Tidak hanya menetapkan kemudian tidak mau meniadakan. Menetapkan Allah sebagai satu-satunya yang disembah dan meniadakan sesembahan-sesembahan selain Allah sehingga maknanya la ma'budu bihaqqin illallah. Inilah tauhid yang harus kita pegang. Sebab Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa baasna ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibut taghut." Sungguh kami utus pada masing-masing umat seorang rasul agar mereka menyembah kepada Allah saja al-isbat wajatan ibu tawud an-nafi dan meninggalkan tawud. Maka tidak boleh kita menyembah hanya kepada Allah kemudian kita masih mau yang lainnya. Tidak boleh kita mengakui Allah kemudian mengakui yang lainnya. Ketika mengakui Allah sebagai sesembahan, maka konsekuensinya harus menolak selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu at-taghut yang maknanya adalah yang melampaui batas atau semua yang disembah rela untuk disembah selain Allah, maka itu dikatakan tagut. Maka seorang yang menyatakan di atas kalimat ikhlas, di atas kalimat tauhid, haruslah dia menegakkan tauhid dan meninggalkan kesyirikan, menegakkan sunnah dan meninggalkan bid'ah. Ah. Di dalam kita menegakkan tauhid, maka ketahuilah harus tinggalkan tauhid. Apa tauhid? Ma'ubidah ghairullah au yang disembah selain Allah dengan dengan rela itulah yang dimaksud dengan dengan tagut dan Ibnu Qayyim al Jaziyah mengatakan tagut ada tiga macam di antaranya adalah <clears throat> ma'bud yang disembah kemudian matbu' yang diikuti dan muta' yang ditaati adapun ma'bud yang disembah seperti kuburan maka itu yang disembah. Dan Nabi SAW berdoa, Allahumma taj'al qurbi Allahumma la taj'al qabri. Wasanan yu'bad, ya Allah jangan kau jadikan kuburanku sebagai wasanan yu'bad, <clears throat> yaitu berhala yang disembah. Karena banyak orang-orang yang datang kepada kuburan dalam pengertian untuk bukan hanya sekedar ziarah tapi minta barokah, tabarruk, kemudian dianggap ada karoma dan seterusnya yang pada akhirnya mereka minta kepada penghuni kubur tersebut waliyadzubillah dan sudah sering dibicarakan masalah ini. Kemudian tagut maknanya diantaranya adalah madbuk yang diikuti seperti dukun dan paranormal maka tidak boleh kita ikuti perkataan mereka tidak boleh kita membenarkan apa yang dikatakan mereka karena kata Nabi man ata'arrafan aw kahinan wa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad barang siapa yang datang kepada paranormal dan datang kepada dukun membenarkan apa yang dikatakan mereka, maka mereka ah, sama halnya telah mengkufuri dan mengingkari apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita hindarkan. Kemudian muta yang ditaati. Yang ditaati ini siapa saja. Ya. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan surat Taubah, Ayat 31, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka telah menjadikan ittakhadhu ahbar al-ahbar yaitu al-ulama, ulama-ulama mereka. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum ar-ruhban ahli ibadah mereka sebagai sesembahan selain Allah. Maka Adi bin Hatim spontan karena dia baru masuk Islam kemudian mengatakan bahwa kami tidak menyembah mereka ya Rasulullah Benar, akan tetapi mereka telah menghalalkan apa yang diharapkan Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan Allah dan kalian mengikuti apa yang mereka katakan ya mentaati apa yang mereka katakan maka apa kata Nabi wadzalika ibadatuhum iyyahum itulah sama halnya kalian menyembah kepada mereka karena apa karena mentaati sesuatu yang melanggar perintah Allah mentaati sesuatu yang seharusnya Allah halalkan mereka haramkan kemudian ditaati mentaati sesuatu yang Allah haramkan lalu mereka halalkan kemudian ditaati dengan dengan rela, dengan ridho, maka ini sama halnya dengan menyembah. Memang kata nyembah itu orang kadang-kadang sempit dalam memahami makna sembah. Ya makna abada ya'bud yaitu hanya sebatas ritual ibadah seperti sholat dan lain sebagainya. Akan tetapi kalau kita kembalikan kepada makna bahasanya sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi yang dinukil oleh Abdurrahman bin Hasan dalam syaraf Al-Fathul Majid syarah kitab Tauhid maknanya adalah al-khudu' wa tadallul. Mana al-ibadah al-khudu' wa tadallul yaitu merendahkan diri dan menghinakan diri. Maka ketika seseorang mentaati makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah, itu sama halnya mereka telah merendahkan diri dan menghinakan dirinya kepada makhluk tersebut dan itu dilarang keras dalam Islam karena termasuk syirkut tu'ah la ta'ata li makhlukin fi ma'siyati khaliq wa innamat ta'atu fil ma'ruf tidak ada ketaatan dalam rangka ber, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada al khaliq maka kalau kita bisa menghindarkan diri kita dari tiga macam tauhid ini yaitu ma'bud matbu' dan muta' ya, yang disembah, yang diikuti dan yang ditaati, maka insyaallah kita berada di atas kalimatil ikhlas, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah dan juga konsekuensi dari pernyataan kalimat ikhlas adalah mengakui bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba Allah dan rasulnya. Dan Ketika kita menyatakan itu, ya, ditegaskan lagi wa ala dini nabi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di atas agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini konsekuensinya kita harus menegakkan sunnah dan menjauhi perbuatan-perbuatan bid'ah yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pembahasan tentang masalah bid'ah ini sudah sering dan banyak sekali dibicarakan. Mudah-mudahan kita bisa menjalankannya. Ikhwan Fiddin Rahimani Warahmatullah. Pendengar roja dimanapun anda berada. Kemudian di antara doa yang diajarkan Nabi, zikir yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Subhanallah wa bihamdih kita baca seratus kali. Sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa yang membaca mengqalaha mi'a marrah hina yusbihu hina yumsi لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا حد قال مثل ما قال أو زاد عليه Barang siapa membacanya seratus kali ketika di pagi hari atau sore hari, maka dia tidak datang dari kiamat dengan sesuatu yang lebih utama dari apa yang dia baca tersebut kecuali orang yang membacanya seperti itu atau lebih daripada itu. Artinya boleh kita membaca lebih dari 100 kali. Nah ini kita boleh membaca lebih dari 100 kali. Adapun kalau kurang, ya tentu saja ini uh, tidak apa namanya uh, tidak sesuai dengan apa yang disebut dalam hadis tersebut. Sebab barang siapa membaca 100 kali pada waktu pagi atau sore hari, maka dia <clears throat> di hari kiamat tidaklah membawa yang lebih utama, lebih afdol daripada yang dibaca tersebut, kecuali orang yang membacanya 100 kali atau lebih daripada itu. Hadis ini sahih Riwayat Imam Muslim ya, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala an, subhanallah wa bihamdi. Maha suci Allah dan segala puji baginya. Tentu saja ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, kalimat ini sangat sangat ringan ya, sehingga kita bisa membacanya mungkin di atas kendaraan, sangat singkat dan insyaallah setiap kita bisa menghafalnya bagi para ibu-ibu ketika memasak barangkali sambil menggoreng dia mengucapkan subhanallah bihamdi sambil mencuci subhanallah wa bihamdi ya. sambil juga bersama temannya subhanallah wa bihamdi namun tentu saja para jemaah memang kebaikan-kebaikan itu bukan ringan untuk dikerjakan memang sangat berat karena memang surga itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dikelilingi oleh perkara-perkara tidak menyenangkan hufatil jannah bil makarih wa hufatin nar bisyahawat bahwa surga itu dikelilingi dari perkara yang menyenangkan Eh, perkara-perkara yang tidak menyenangkan. Adapun neraka itu dikelilingi oleh perkara-perkara yang menyenangkan. Sehingga meskipun hanya kalimat yang singkat, sangat mudah untuk diucapkan, sangat ringan di lisan, eh, sangat berat di timbangan, sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala, namun kalau hati kita sudah kotor apalagi sudah rusak, maka memang sulit untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Bahkan kebaikan yang sekecil apapun terasa sangat berat. Kecuali orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kecuali orang kecuali orang yang mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan kita minta taufik kepada Allah kita minta kepada Allah hidayahnya sehingga mudah untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan mudah untuk menjalankan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ringan pada lisan kita subhanallah wa bihamdih? Subhanallah wa bihamdih. Namun pada kenyataannya bisa kita buktikan ya karena memang al-iman yazidu wa yankus, iman bertambah dan berkurang. Namun mudah-mudahan kita tidak terlena dengan kekurangan iman sehingga jauh dari Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai zikir yang ringan dan pendek pun sangat sulit untuk kita ucapkan. Namun ketika kita mengucapkan perkara yang besar dan berat di hadapan Allah seperti ghibah, maka ternyata ternyata sangat mudah dan sangat ringan untuk kita lemparkan dan kita basahi dengan perkara-perkara tersebut. Waliyadzubillah. Meskipun sudah tahu bahwa ghibah itu merupakan perkara yang sangat besar, merupakan dosa besar, Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala membandingkan orang yang riba dengan makan bangkai daging dari manusia saudaranya. Namun berapa banyak lisan-lisan yang sangat ringan, mulut-mulut yang sangat ringan untuk ngerumpi, untuk gosip, untuk riba. Ayuhibbu hadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Hmm. Allah berfirman, apakah mau di antara kalian makan bangkai dagingmu bangkai daging dari saudaramu, maka pasti tidak akan mau. Oleh karena itu, layak tabadukum ba'da. Janganlah satu sama lain saling ghibah layak tabadukum ba'da. Yuhibbu ahadukum an yakulalah ma'akhih. Maitan fakarihtumu. Namun kenyataannya, lisan-lisan yang seharusnya kita jaga, yang seharusnya kita bahasai dengan subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Atau subhanallah وبحمد سبحان الله العظيم كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان للرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم dua kalimat yang sangat ringan di lisan dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan sangat berat timbangannya di mizan subhanallah bihamdi subhanallahil azim namun sangat berat bagi orang yang hatinya kotor sangat berat bagi seseorang yang sudah bergelimang dengan perbuatan dosa dan sangat berat bagi orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian sebaliknya, ketika mengerjakan perbuatan-perbuatan dosa yang menjadi besar di hadapan Allah, namun dia sepertinya lalat yang ada di mukanya sebagaimana pernyataan Abdullah bin Mas'ud, ya kalau kami melihat perbuatan dosa seperti gunung yang berada di depan kami yang mau jatuh, namun orang-orang berikutnya akan melihat dosa hanya seperti lalat yang bertengger di hidungnya kemudian dikibas begitu saja. Ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah. Selanjutnya <clears throat> Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita zikir dengan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir dan Barang siapa yang membacanya seratus kali setiap hari, maka sama halnya dia telah membebaskan sepuluh budak dan dicatat sebagai seratus kebaikan, kemudian dihapus seratus kesalahan dan dia akan dijaga dari godaan syaitan pada hari tersebut sampai sore hari dan tidaklah seseorang membawa yang lebih utama dibandingkan dengan ucapan tersebut kecuali orang yang mengamalkannya dan mengucapkannya dan membacanya lebih banyak lagi. Sebagaimana hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ikhwan din rahimani wa rahmatullah. Coba kita perhatikan apa yang kita ucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah bukan perkara ringan. Ini adalah perkataan yang sangat besar ucapan yang sangat agung, zikir kepada Allah dengan zikir yang sangat agung, sebuah pernyataan bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Dengan ucapan inilah <coughs> orang-orang musyrik dibedakan dengan orang beriman. Dengan ucapan la ilaha illallah inilah mereka dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya. Tidak akan bisa keluar darinya. Karena apa? Karena mereka sombong tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna inna latariku alihatina li sya'ir majnun." Dalam surat As-Saffat ayat 235 sampai 36. Dulu mereka ketika diucapkan kepada mereka, disuruh untuk mengucapkan la ilaha illallah mereka yastakbirun menyombongkan diri. Dan mereka mengatakan, apakah kami harus meninggalkan sesembahan-sesembahan kami karena tukang syair yang gila yang ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fiddin, rahimani wa rahmakumullah. Pendengar roja dimanapun saudara berada, maka perhatikan ucapan ini bukan ucapan sembarangan. Harus kita fahami dan renungi maknanya. La ilaha illallah wahdahu la lah, la ma'budu bihaqqin illallah. Maka semuanya kita pasrahkan dan serahkan kepada Allah. Maka inti tauhid adalah pada tauhid al-uluhiyah, al-uluhiyah. Sebagaimana sudah berapa kali dibahas oleh para duat, berapa kali dibicarakan tentang masalah tauhid ini namun jangan sekali lagi, sekali lagi jangan sekali-kali kita merasakan bosan dengan mendengarkan tauhid. Jangan sekali-kali kita merasa sudah puas, merasa sudah pandai, merasa sudah menguasai sehingga ketika mendengar pembahasan tauhid itu terasa seakan-akan bosan dan seterusnya. Maka ketahuilah coba diperhatikan dalam kitab Fathul Majid syarah kitab Tauhid di situ disebutkan al mina minasyirki, yaitu bab al mina minasyirki, takut dari perbuatan syirik. Kalau Imam Hunafa saja ya beliau takut dari perbuatan syirik, maka mimbabil aula yaitu lebih utama kita takut terhadap perbuatan syirik. Sampai doanya yang sudah disebutkan tadi, Allah SWT berfirman, wajanubni wabaniya an na'budal asnam Ya Allah, jauhkan aku dan anak-anakku dari menyembah berhala. Demikian juga Nabi SAW sangat mengkhawatirkan dan sangat takut terhadap para sahabat-sahabat beliau, yaitu terjerumus kepada perbuatan syirik kecil, yaitu riak. Maka tidak benar bagi seseorang menyatakan tauhid lagi, tauhid lagi. Ya. Kenapa demikian? Karena memang kita harus takut maka kita diajarkan coba kita membacanya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah setiap hari kita membaca seratus kali kita membaca di waktu pagi seratus kali dan barang siapa membacanya seratus kali ketika waktu pagi ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya dari godaan syaitan. Allah Subhanahu wa taala akan mencatat mencatat baginya pahala 10 100 eh, eh, kebaikan dan dihapus dari kesalahannya 100 kesalahan. Demikian juga pahalanya seperti membebaskan 10 budak. Subhanallah. Kita membacanya la ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan kalau kita perhatikan makna-makna yang terdapat dalam kalimat ini, Masya Allah agung sekali. Tidak ada sesembahan yang boleh disembah selain Allah. Maha Esa tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku. Baginya segala kekuasaan. Walahul hamdu. Dan hanya bagi Allah segala puji, Wahwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Lantas apa yang harus kita khawatirkan? Lantas apa yang harus kita resahkan? Resah sebagai manusia sifat, silahkan. Itu sifat manusia. Namun ketika keresahan dan kekhawatiran menuju kepada keterpurukan iman, keterpurukan tauhid, seakan-akan hanya hanya dirinya yang bisa mengatasi masalah, sehingga lupa bahwa semuanya adalah perkara kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Ketika usahanya hancur, seakan-akan hanya manajemennya yang keliru, seakan-akan hanya human errornya yang yang ada di situ. Namun perhatikan semua tidak lepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beriman akan mengembalikan segala perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala karena sebagai sebagaimana pernyataannya wa huwa ala kulli syai'in qadir dan dia Allah ala kulli syai'in qadir. Haya, maha kuasa atas segala sesuatu. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Hadis tadi menunjukkan bahwa orang yang membacanya di pagi hari maka dia akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala sebanyak 100 dan akan mendapatkan pahala sebanyak juga 100 dan dijaga oleh Allah dari godaan syaitan. Kemudian ikhwan fiddin rahmani wa rahmakumullah Doa selanjutnya diajarkan oleh Nabi subhanallah wa bihamdih Zikir selanjutnya subhanallah wa bihamdi. Adad halqihi wa ridha nafsih. Wa zinat arshihi wa midada kalimatih. Dibaca tiga kali ketika waktu waktu pagi. Hadis ini adalah dari Juwairiyah binti Al-Harith bin Abi Dirar Al-Khaza'iyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana uh, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar di pagi hari ketika masalah subuh di masjidnya, kemudian kembali di waktu duha dan mendapatkan juriyah bin Al Haris bila duduk, ya. Dan Nabi mengatakan engkau masih duduk dalam keadaan seperti itu, ya, ya. Dan aku ucapkan setelah itu empat kalimat tersebut yaitu Subhanallah wa hamdi adada kihi wa nafsih wa zinat arsihi wa midada kalimatih Subhanallah maha suci Allah dan segala puji baginya sebanyak makhluknya dan ridho nafsi sesuai dengan ridho dari Allah Subhanahu wa taala wa zinata arsyihi perhiasan wa midada kalimati dan tinta dari kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memperbanyak membacanya ya, yaitu membaca setiap hari tiga kali, salah sama ketika pagi hari. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah untuk membaca zikir-zikir tersebut. Kalau tidak bisa semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Apa yang bisa kita mampu untuk baca? Kalau bisa duduk dan membaca semuanya, maka kita lakukan. <coughs> Kemudian ikhwan fiddin rahimani wa Nabi mengajarkan doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala pada pagi hari ya. Dan hadis ini dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha ya, dan hadisnya sahih riwayat Imam uh, eh, Ibnu Majah dan yang lainnya. Barang siapa membaca doa ini ya, membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Bukan hanya sekedar ilmu tapi muqayyad dengan dengan manfaat. Ya Allah, aku berlindung, aku minta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat warizkon toiba dan rezeki yang yang baik serta amalan yang diterima. Sebab kita punya ilmu tapi tidak bermanfaat dan ini merupakan orang yang paling besar nanti azabnya dari Allah Asyadun nasi azaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'u ilmu yang paling berat siksanya di hadapan Allah pada hari kiamat orang yang punya ilmu tapi tidak bermanfaat oleh karena itu kita minta kepada Allah ilman nafi'ah ilmu yang bermanfaat tidak hanya sekedar ilmu, tapi muqayyad dengan manfaat. Terikat dengan manfaat. Dan kita berlindung kepada Allah. Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amal la yurfa' wa da'in la yusma' Kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dari hati yang yang lalai, tidak khusyuk. Kemudian dari amalan yang tidak diterima oleh Allah. Banyak amal perbuatan ibadah namun tidak diterima dikarenakan banyak penghalang-penghalang yang kita lakukan yaitu penghalang pahala dari amal yang kita lakukan. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita diberikan istiqomah untuk membacanya. Kemudian istighfar astaghfirullah wa atubu ilaih 100 <coughs> kali ya, dalam sehari. Dan insyaallah bab istighfar ini ada bab tersendiri dalam kitab Tazkiyatun Nufus yang Allah kita akan uh, pelajari lebih lebih khusus lagi. Lalu kita membaca a'udzu kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Barang siapa yang bacanya di pagi hari, di sore hari tiga kali maka tidak akan memudaratkannya apa saja di malam hari tersebut. Ya, yaitu tidak akan memudaratkannya sumun, racun, ya dia malam hari. Artinya di sini bisa jadi apa namanya biasanya malam hari ular menyengat dan sebagainya ya, maka kita akan terlindungi dari berbagai macam uh, penyakit yang bisa meracuni dirinya kita berlindung kepada Allah dengan kalimat Allah yang sempurna min syarri ma khalaq dari kejelekan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala kemudian yang terakhir adalah kita membaca solawat Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad ya karena orang yang membaca solawat man sholla alaiya solatan sallallahu alaihi ashron barang siapa yang membaca solawat sekali kepadaku maka Allah membaca solawat kepadanya sepuluh kali ya. dan juga Nabi SAW bersabda man sholla alaiya hina yusbi ashro wa hina yumsi ashro adrakatu syafaati yaumal qiyamah Barang siapa membaca selawat aku sepuluh kali di pagi hari dan sepuluh kali di sore hari, maka dia mendapatkan syafaatku nanti dari kiamat. Nah, ini kalau kita membaca selawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah doa, karena selawat dari makhluk kepada makhluk adalah doa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuhalladina amanu Sallu alaihi wa taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat membaca salawat kepada Nabi. Wahai orang-orang beriman, baca salawat dan salam yang sempurna kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikatakan oleh Abu Aliyah, ya, sebagaimana riwayat Imam Bukhari, kalau makhluk membaca salawat kepada makhluk, maksudnya adalah doa. Adapun Allah Subhanahu Wa Taala membaca salawat kepada makhluk, itu maksudnya adalah pujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala fi al-mala fi mala al-mala al-a'la yaitu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sudah selesai pembahasan dari penjelasan zikir al-adhkar fi sabah wal masa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk membacanya, kalau tidak bisa semuanya, maka jangan ditinggalkan semuanya. Mala yudraku kulluh, la yudraku julluh. Perkara-perkara yang tidak bisa diambil semuanya, maka janganlah ditinggalkan semuanya. Semoga bermanfaat. Selebihnya kita buka dengan tanya jawab dan saya kembalikan kepada uh, Al-Ah Ihsan Hafizahullah taala. Baik. Pendengar rahmat Allah Subhanahu wa taala demikian pemaparan materi dan pembahasan yang disampaikan saat Mahfud berkenaan dengan zikir pagi petang dan merupakan pembahasan yang terakhir. Untuk selanjutnya akan kami buka sesi tanya jawab bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung tentang doa uh, pagi petang ini. Anda bisa bertanya di line telepon 0218236543 dan untuk pertanyaan pesan singkat di 02170736543 Dan kita harap pertanyaan Anda layankan sesuai dengan materi sore hari ini. Kita angkat pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum. Halo. Ya, sal ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa ibu di mana? Uh, ibu Yuli Pondok Gede, Pak. Silakan ibu Yuli. Uh, saya mau bertanya Pak Ustaz. Ya, assalamualaikum ya. Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Uh, begini Pak Ustaz, kita tuh hmm. kalau membaca di uh, membaca zikir pagi dan petang. Iya. Nah, tapi kita kan belum hafal. Iya, nah, iya. jadi kita membaca seterusnya boleh Pak Ustaz. Membaca? Membaca bukunya terus. Ah, iya. Oh, iya. Kita susah menghafal iya. terus Iya, Pak iya, iya, enggak apa-apa, boleh. Iya. Terus hmm. begini keduanya Pak Ustaz, uh, bagaimana kalau siaran ini jangan sering diulang gitu gini Bang. Jadi supaya kita bertambah ilmu kita ah, iya, begitu. Iya, iya. Ya. ya itu saja nah, Begitu aja Pak ustadz Terima iya, kasih. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena ada halangan mungkin saat ya kayak saat tidak bisa hadir oh, iya. sehingga kajian kita ulang kembali namun oh, iya. demikian iya. insya Allah akan bermanfaat bu ya ya, ya. ya. terima kasih atas ya, masukan tersebut mudah-mudahan uh, ke depan ya karena kadang uh, tidak hadir ya sehingga mau tidak mau disiarkan yang ulang. Ya semoga Allah SWT beri taufik kepada kita dan kesehatan sehingga pas waktunya bisa senantiasa hadir di tempat yang baik ini. Ya. okay. Demikian Ibu Jul dan kita angkat kembali bagi para pendengar roja di 8236543. Assalamualaikum. ya silahkan. Assalamualaikum. Halo. Taib. Kita angkat kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi Taib. Ustaz ada sebagian uh, kaum muslimin yang tak kala dia berzikir sambil menggerakkan tubuh dan kepalanya. Ustaz, apakah ini uh, benar sesuai syariat? Jazakallahu ya, Ya. ya, tidak tidak ada keterangan ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita berzikir misalkan membaca kalimat tauhid la ilaha illallah kemudian menggeleng-gelengkan kepala maka tidak ada ya. Bahkan di antara ajaran sufi ya, mengatakan la ilaha kemudian ke kanan ke kiri dan ke atas baru ilallahnya ke bawah itu adalah ajaran-ajaran yang diajar oleh sufi ya bahkan dengan gerakan tertentu dengan posisi badan tertentu nah itulah maka itu tidak diajarkan di dalam Islam ya kita berpikir dengan mengucapkan dengan lisan kita demikian ya. Baik, kasih kembali dari pesan singkat berkenaan hmm. dengan uh, penjelasan dari tauhid yang tadi disampaikan. Hmm sebagian uh, kelompok pengajian ada yang membagi tauhid menjadi beberapa bagian saat Hmm. Ada tauhid rububiyah, uluhiyah dan mulkiyah. Hmm. Apakah pembagian tauhid seperti ini uh, sesuai dengan syar'i? Hmm. dari Ali Jayanti. Silakan. Hmm. Dalam kitab uh, eh, Tahdzib Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah ya oleh Profesor Dr. Al Jibrin di situ disebutkan ya bahwa madhab yang empat yaitu madhab Hanafi, kemudian Maliki, kemudian Syafi'i dan Hanabilah, ya mereka ini mengatakan tiga tauhid, tauhid rububiyah, tauhid al-uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Mulkiyah masuk kepada rububiyah, ya. Karena apa? Semua perkara hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ya. Maka pembagian seperti itu, ya, ada pembagian yang uh, apa namanya dilakukan oleh beberapa uh, teman yang bergerak di bidang dakwah ya oleh harokah-harokah itu ya kemudian yang tujuannya tidak lain pada akhirnya nanti kepada takfirul hukam karena tidak berhukum pada selain hukum Allah. Memang ya tidak ada hukum dan hukum Allah akan tetapi ya itu masuk kepada pembagian atau macam dari tauhid ar-rububiyah. Allahu alam. Ya. Baik, demikian jawabannya kita angkat kembali bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di 8236543. Assalamualaikum. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa Ibu di mana? Dengan Ibu Nur di Perani. Ah oh, ya, silakan Ibu. Uh, begini Pak Ustadz, ya, dengan Bu. tidak mengurangi rasa hormat uh, -hmm. kami kepada Ibu Yuni yang di Pondok Gede. Iya. Yeah Eh, saya kurang pas kalau misalnya uh, diulang-ulang itu beliau tidak setuju. Hmm. Kalau diulang-ulang itu baik sekali bagi orang yang belum pernah mendengar atau bagi yang sudah mendengar uh, itu untuk mengulang kembali supaya lebih lengket di di, di memorinya hmm. gitu. Hmm, iya. Begitu Pak Iya. Yeah. Yeah. Ada iya. pertanyaan yang lain Bu? Uh, <laughs> pertanyaannya bagaimana kalau misalnya ada orang yang sholat subuh berpendapat sholat fajar yang saya maksud Eh, berpendapat bahwa dilaksanakannya itu uh, sebelum azan yang syar'i yang mana yang yang yang rojih yang mana iya. yang sebelum azan atau yang sesudah azan begitu Pak Ustaz yes. sholat oh, iya iya iya iya oh iya Waalaikumsalam iya. warahmatullahi wabarakatuh yang di yang dimaksud dengan hadis Nabi rokaatai al fajar khairun minat dunia wa ma fiha dua rakaat setelah uh, dua rakaat fajar ya itu lebih baik daripada dunia dan isinya itu adalah sholat sunnah yang dilakukan setelah azan yaitu sholat sunnah qobliyah as subuh yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan dalam safar pun dan bahkan beliau ketika ketinggalan itu di kobok setelah sholat subuh itu nih maksud rakaat al fajar sebelum eh, sesudah sesudah azan karena banyak yang memang memahami sebelum azan maka itu adalah setelah azan demikian ya Baik. Ya. Demikian Ibu Nur dan eh, kita ucapkan jazakallah khair atas saran dan masukannya juga. Tapi bagi para pendengar yang lain ingin bertanya di 0218236543. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Dengan Bapak Pandi di Cibinong. Silahkan Bapak Pandi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullah. Uh, eh, ini kan Eh, bagaimana hujah terhadap orang yang diajak uh, berzikir, sholat dan sebagainya, diajak beribadah. Yeah. Dan saya pun sendiri masih dalam tahap belajar ya tadi ya. Iya. Dan nah, mereka uh, berdalih cari nafkah untuk keluarga itu lebih penting, lebih utama dia bilang kalahnya Kan? Yeah. Iya. Sehingga mereka melalaikan sholat dan lain sebagainya gitu kan. Iya iya. Itu aja terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tentu saja pernyataan seperti itu pernyataan yang yang tidak benar ya, pernyataan yang salah dan bahkan kesalahannya sangat fatal. Ya. Memang eh, apa namanya mencari nafkah adalah kewajiban dan itu adalah ibadah termasuk ibadah ghairu mahbah dan sholat ibadah mahbah Artinya eh, kalau orang mencari nafkah kemudian niatnya adalah hanya sekedar mencari nafkah ya tidak minta pahala kepada Allah itu pun juga tidak akan ada artinya. Dan kalau orang mengerjakan ibadah itu kemudian meninggalkan sholat itu pun ibadah seperti itu pun juga tidak akan ada artinya. Sebab sholat adalah penting dan e, kalau kita bicara masalah sholat ya sangat panjang sekali. Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini apakah orang yang meninggalkan sholat itu kafir atau tidak. Ya. Sebagian ulama mengatakan adalah kafir, dan mereka tidak berbeda pendapat kalau mereka meninggalkan sholat dengan mengatakan tidak apa-apa ya sholat nggak apa-apa nggak sholat yang penting kita cari nafkah nah itu bisa keluar dari Islam itu sepakat para ulama maka tentu saja antara zikir dan sholat dan dari nafkah tidak bisa dilepas ya sehingga orang yang cari nafkah pun tetap harus berzikir kepada Allah ya dan tetap harus mengerjakan sholat demikian demikian jawabannya kita <clears throat> Kita angkat kembali dari telepon di 0218236543. Assalamualaikum. Halo. Halo. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa di mana? Dengan Pak. Di mana Pak? Di Kampung Melayu. Silahkan Pak. Uh, eh, kalau bertanya masalah pikir pagi dan sore ya. ya. <clears throat> kalau pagi itu artinya sesudah matahari terbit atau sebelumnya dan kalau sore sudah matahari terbenam atau sebelumnya. Gitu. Iya. Itu saja. Iya, Ya, memang di sini sebagaimana sudah pernah saya sampaikan hadis tersebut yaitu Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Li'an aqmuda ma'a qaumin yadhkuruna Allah taala min suratil ghadat hatta tatlu asy-syams ahabbu ilayya min an a'tiqa arba'a min walad isma'in. wa li an al-quda ma an qawmin yadhkuruna Allah ta'ala min salatil asr ila an taghruba asy-syams ahabbu ilayya min an a'tiqa arba'ah akhraj Abu Dawud wa hasanahu al-Albani Aku duduk bersama orang-orang yang berzikir kepada Allah SWT di waktu sholatul ghadat yaitu setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari lebih aku senangi, lebih aku sukai dibandingkan membebaskan empat budak dari keturunan Walad Ismail, keturunan Ismail. Dan aku duduk bersama orang yang berpikir kepada Allah di waktu sholat asar sampai matahari terbit lebih aku suka dibandingkan aku membebaskan empat dari apa namanya uh, keturunan Ismail. Maka waktunya adalah memang setelah sholat subuh sampai matahari terbit, ya, dan setelah sholat asar sampai matahari terbenam. Demikian. Allah a'lam bishawab. Baik, demikian jawabannya dan juga pertanyaan yang sama ya berkenaan dengan waktu pembacaan doa ini yang dilayangkan dari pesan singkat. Kita angkat kembali dari pesan singkat yang lain. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Widi di Jati Sari Karawang, Ustaz apakah ada contoh dari Rasulullah SAW zikir dengan berjamaah yang orang sering sebut dengan istighosa dan semacamnya. Jazakallah hmm, khair. Ya, ya harus kita bedakan istilah istighosah dengan zikir bersama ya. Istighosah itu apa namanya? Uh, masyru' ya al istighosah masyru'ah istighosah itu disyariatkan karena istighosah itu salah satu jenis bentuk doa dan e, lebih khusus daripada doa karena istighosah itu adalah berdoa kepada Allah dalam keadaan fisyiddah yaitu dalam keadaan genting nah nah kemudian caranya yang dilakukan bareng-bareng itu yang tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya doa sendiri-sendiri ya berpikir dengan bacaan sendiri-sendiri sudah pernah saya sampaikan bahwa sirah bentuk jamak yang ada bukan berarti bareng-bareng yang dilakukan mereka. Demikian. Baik. Kita angkat kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya Iya, Ustaz, apa, apakah zikir pagi dan petang hukumnya wajib dan bagaimana dengan orang yang langsung berdiri setelah selesai sholat ya mungkin tanpa zikir dan doa mungkin soalnya dari ibu Kiki di Cibubur ya kalau zikir pagi dalam pengertian zikir setelah sholat itu bukan tidak bukan wajib ya tapi jangan ditinggalkan ya kemudian zikir pagi petang pun bukan bukan wajib tapi jangan sampai kita tinggalkan sebab semuanya itu akan kembali kepada manfaatnya kembali kepada kita masing-masing bagi orang yang berzikir sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ya alladhi yadhkuru rabb masalul ladhi yadhkuru rabbah ladhi la yadhkuru rabbah masalul hayy wal mayyit permisalan antara orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir seperti orang hidup dan orang mati. Nah, ini kita harus perhatikan di situ ya. Meskipun bukan menunjukkan wajib apakah berdosa kalau ditinggalkan, ya, tentu saja tidak, tapi kalau ditinggalkan semuanya nggak mau berzikir sama sekali, tentu saja berdosa. Ya, karena perintahnya wadhkuruni adkurkum, ingatlah kepadaku maka aku ingat kepada kalian. Nah demikian. Adapun tertentu seperti dikir tersebut maka tidak. Sebab ketika sholat pun kita juga berzikir. Demikian. Allah alam Iya. Tapi ada pesan singkat uh, kita angkat kembali dari Abu Sifa di Subang. Tadi disebutkan sudah beberapa faidah-faidah tentang zikir-zikir, ya. Hmm. Dan diantaranya seribu kali yang diterangkan akan mendapatkan tiga keuntungan. Nah, permasalahannya bagaimana ketika yang membaca akan tetapi dari sisi yang lain dia tetap atau masih melakukan kemaksiatan yeah. seperti memakai jimat, yeah. isim dan lain sebagainya. Apakah faidah-faidah ini akan bisa mereka terima atau yeah. tidak? Jazakallah khair. Yeah. Ya memang uh, ketika kita melakukan sebuah ibadah dengan janji-janji pahala yang telah diberikan dan dijanjikan Allah dan Rasulnya maka kita harus ingat juga ada kadang ada penghalang ya. doa pasti diterima tapi kenapa dia mengatakan tidak diterima karena mereka tidak menghatikan penghalang ya. seperti Allah Nabi bersabda innallaha la Inna innallaha tayyib la yakbalu illa tayyiba. sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik Ya, para ulama mengatakan di sini seperti kita beribadah, ya, ya apa namanya niatnya baik tapi caranya tidak benar, tidak sesuai dengan sunnah. Dia beribadah itu sunnah tidak diterima meskipun man amila amalan laisa alaihi amruna fa Dia berbuat amal ibadah tapi tidak sedang contoh. Ya, artinya ibadah dilakukan, ya, sesuai dengan apa perintah Allah untuk menjalankan ibadah, tapi dia tidak sedang dengan contoh maka ini penghalang untuk bisa diterima. Nah, oleh karena itu ada apa namanya melakukan perbuatan ibadah tapi melakukan penghalang maka ini tidak akan diterima sebagaimana kalau tadi disebutkan contohnya dia berpikir seperti itu tapi masih zimar yang perbuatan sendiri dikerjakan maka ingat apa kata Allah lain asyrakta la yahbatanna amaluk kalau engkau mensekutukan Allah maka engkau gugurlah semua amal perbuatanmu. Nah, ini perhatikan ya. Dia meskipun melakukan amal ibadah tapi bersamaan pada pada waktu yang lain dia mengerjakan penghalang-penghalang diterimanya amal ibadah itu yaitu diantaranya syirik, ria dan lain sebagainya. Maka tentu saja tidak akan mendapatkan amal tersebut. Demikian. Baik, bagi para pendengar roja yang ingin bertanya secara langsung maka Anda bisa menghubungi di nomor telepon 021 823 6543. Kita angkat kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa Ibu di mana? Umu Iksan. Di Keranggan. Iya. Silahkan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi ya. Uh, mohon penjelasan mana yang dimaksud uh, makruh meninggalkan kiamul lail bagi orang yang sudah terbiasa mengerjakannya. Apakah yang dimaksud ini uh, tahajud atau uh, witirnya kan kadang-kadang uh, gini uh, kita bangunnya misalnya setengah empat itu kita hanya bisa melaksanakan witir karena uh, kita juga harus uh, sahur untuk puasa esoknya yeah. kita ingin mendapatkan keutamaan sahur juga yeah. dan mana yang dimaksud ini Ustaz yeah. mohon penjelasan jasa khairan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. ya semua semua apa witir salat tahajud itu semua namanya qiyamul lail ya yaitu ibadah yang dilakukan pada malam malam hari. Nah, maksudnya kalau kita meninggalkannya, kalau sudah biasa dan kita meninggalkannya dalam pengertian terlewati waktunya, ya, maka boleh dikodok di, di di pagi hari, dikodok di pagi hari itu boleh bagi orang yang sudah terbiasa, dikodok diganti di pagi hari. Namun ketika dia mendapatkan witir, sudah dia sudah menjalankan kiamun lain, Ya, dia sudah menjalankan Kiamul lail ya. Bahkan uh, witir yaitu paling sedikit adalah satu rakaat ya, maka dia dikatakan sudah mendapatkan kiamul lail ya. Qiyamul lail masna masna. Bahwa kiamul salat malam itu dua-dua ya. Barang siapa khawatir masuk subuh maka salat satu rakaat. wa a'lam bisawab. Demikian. Demikian Mu Ihsan kerangkan kita angkat kembali kepada kamu Ihsan di 0218236543. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Silahkan. Baik. Bagi para pendengar yang bertanya, kita masih punya waktu di 0218236543. Baik, saat ada pertanyaan dari pesan singkat kita angkat kembali. Ustaz, dengan zikir hati kita eh, menjadi lembut. Akan tapi eh, kenapa anda tetap marah-marah juga kalau anak-anak nakal saat atau susah dibilangin dari yeah. Ummu Zulfa di Bogor? Iya, yeah. ya bukan berarti tidak bisa marah dalam pengertian ketika melihat sesuatu kemungkaran, ketika melihat sesuatu anak nakal, tentang, bukan berarti seperti itu ya. Hati lembut dalam pengertian untuk pasrah menerima uh, perintah Allah Subhanahu wa taala sehingga dalam hadis dikatakan ya man ahabba lillah wa abghada lillah wa atalillah lillah wa man alillah faqad istakmalal iman. Barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci atau marah karena Allah, ya kemudian apa namanya memberi dan menghalangi karena Allah, maka ke itulah kesempurnaan iman. Imannya sudah sempurna. Jadi kalau dia marahnya karena Allah, ya harus Nah demikian sehingga kalau orang yang berzikir dan hatinya bisa lembut, maka marahnya itu pada tempatnya. Ketika cinta, cinta karena Allah. Ketika dia harus marah, marahnya karena Allah ya, bukan karena yang lainnya. Bukan karena uh, hawa nafsunya. Maka marah ketika anak-anak nakal, ya ini kalau kita arahkan karena Allah, maka masuk ke dalamnya. Kenapa demikian? Karena orang tersebut, orang tua tersebut ingin anaknya tidak apa namanya terlalu jauh dalam melakukan kesalahan dan penyimpangan sehingga dia marah ya sehingga orang Arab mengatakan eh, dorob tu tak takziba la takziba aku mengukur anakku dalam rangka pendidikan bukan menyakiti. Demikian. Baik. Kita angkat satu telepon. Assalamualaikum. Halo. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Yati di Kalibata. Silahkan Ibu Yati. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanyakan, apakah pada waktu sholat kita pada saat sujud terakhir, hmm. kita boleh membaca doa dengan bahasa Indonesia? Oh iya. Atau apakah boleh kalau pada tahiyat akhir sebelum salam? Hmm, iya, iya. Nah, demikian Ustaz. Iya. Terima ya. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, tidak boleh kita mengucapkan bahasa di dalam sholat ya, kecuali dengan bahasa Arab. Ya, sebagaimana hadis Hakam uh, Muawiyah bin Hakam ya. Maka Nabi menegur bahwa jangan masukkan bahasa selain bahasa ini, bahasa Arab. Ya ini, maka tidak boleh kita mengucapkan dengan bahasa yang lain ya. Maka kita hafalkan doa-doa yang yang yang mudah untuk dihafal ya, untuk kita baca ketika waktu sujud ya, dan hindarkan dari membaca Al-Qur'an. Kalau toh harus doa yang dibaca adalah dari Al-Qur'an ya, maka kita ganti sebagian yang bukan tujuannya dengan baca Al-Qur'an seperti misalkan Robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina itu dari Quran. Maka kita bisa membaca Allahumma rabbana atina tambah ya Allahumma rabbana. Maka sudah bukan Quran lagi. Demikian dan tujuannya memang bukan baca Quran karena baca Quran di waktu sujud dan waktu ruku itu terlarang ya. Maka tidak boleh membaca dengan bacaan selain bahasa Arab. Demikian. Baik, Mungkin teleponnya tadi terakhir bagi kita hmm. pada kesempatan sore hari ini dan sebagai kesimpulan akhir untuk menutup kajian telepon, ya, Ya. Ya, pertama kesimpulan dari kajian ini, mari kita uh, mengamalkan ilmu yang kita miliki dan berdoa kepada Allah semoga kita dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan ini ya karena ilmu itu bukanlah banyak yang ngomong ya laisan ilmu bikasratil hadis wa innaman walakin al ilma bukan ilmu banyaknya ngomong banyaknya hadis tapi banyaknya takut kepada Allah Subhanahu wa taala semakin kita mendengarkan ayat Allah ya semakin kita beriman kepada Allah sebagaimana Allah berfirman innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallah wajadat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun Sesungguhnya orang beriman apabila dibacakan ayat uh, dibacakan nama Allah, disebut nama Allah bergetar hatinya ketika dibacakan ayat-ayat Allah bertambah keimanannya. Nah, maka zikir-zikir pagi dan petang ini jangan sampai ditinggalkan sama sekali ya. Apa yang bisa kita baca kita baca, kalau bisa penuh kita baca baca penuh semuanya.